الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه اللهم تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك ولا إله غيرك اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم لك الحمد على نعمك العظيمه وآلائك الجزيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس فيه التباس اللهم صل وسلم على النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إخوتي في الله أسعدني الله وإياكم Patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Malam yang ke-29 dari bulan Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillah binikmatillah kita masih berkesempatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Siam kita, kiam kita, tilawah kita dan amal-amal soleh yang lainnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Ikhwani fillah, ada satu kebiasaan sebut saja tradisi pada sebagian masyarakat muslim khususnya di Indonesia bahwa apabila telah mendekati akhir Ramadan bahwa kalau Ramadan akan berakhir mereka melakukan kegiatan rutin tahunan yaitu melakukan perjalanan pulang kampung, pulang menuju kampung halaman. Apa yang disebut dengan pulang kampung? Kenapa disebut pulang kampung? Karena memang asalnya dia orang kampung dan tidak pulang kampung kecuali orang kampung. Ya? Dan Jakarta ini memang dipenuhi oleh orang-orang kampung. Maka akhir Ramadan mereka pulang kampung atau disebut juga dengan mudik apa itu mudik menuju putih nah gitu memang asalnya di luar jadi kembali ke putih ini merupakan satu tradisi walaupun jelas-jelas tidak syar'i Kenapa dikatakan tidak syar'i? Karena tidak ada petunjuk Allah dalam Al-Quran dan tidak pula dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan budaya seperti ini. Bahkan bertentangan dengan syar'i. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki sepuluh malam yang terakhir al-ashru al-awakhir min Ramadan, apa Rasulullah lakukan? Jadda lebih bersungguh-sungguh wa ahya lailahu menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan wa ayqadha ahlahu dan Rasulullah membangunkan istri-istrinya wa syattal mi'zar syattul mi'zar sebagian ulama mengatakan yakni taklilut ta'am mensedikitkan makan supaya kenceng ibadahnya kalau kuat makan kita kendor ibadah kita Rasulullah dikurangi makanannya Sebagian ulama mengatakan syaddul mizar artinya ihtizalun nisa. Rasulullah menjauhi istri-istrinya. Jadi 10 yang terakhir itu Rasulullah i'tikaf. Dan tidak menggaul istrinya. Namun begitulah tradisi jadi pulang kampung itu merupakan budaya walaupun memang tidak berdosa, bukan merupakan dosa. Itu merupakan satu kebiasaan walaupun bukan yang terlarang. Ini hukumnya hanyalah mubah. Selama memang perjalanan itu tidak sampai memposisikan diri kita dalam posisi mudarat Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulku bi aidikum ila tahluka." Jangan kau lemparkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Perbuatan apapun membuat kita susah sengsara jangan dilakukan. Nggak boleh dilarang. Apalagi sekarang seperti ini suasananya, masya Allah. Kalau antum mengikuti perkembangan berita, ya, sekarang sudah berapa orang yang sudah mengalami kecelakaan, yang sudah meninggal sekian puluh orang. Maka pulang kampung, kita sebetulnya punya dua kampung, ikhwan. Kampung yang pertama yaitu tempat di mana kita dilahirkan. Kampung halaman kita istilahnya. Yang kedua adalah kampung di mana kita berasal yaitu akhirat. Oleh karena itu Allah mengatakan wa bataghi fi ma ataqallahu at akhirah. Kampung akhirat. Dan bisa jadi nya lebih dahulu ke kamu akhirat mana mataku yang ini gitu. Kan banyak juga terjadi, pengennya pulang kampung halaman, tapi nggak nyampe. Kamu akhir begitu dekat dan lebih cepat nyampe nya. Oleh sebab itu harus kita perhatikan, harus kita perhitungkan apa yang dimaksud dengan bepergian atau safar. Walaupun memang ada dalam terminologi Islam safar. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 184, "Wa man kana minkum maridun aw ala safar." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar? Jadi ada istilah safar. Tapi kalau ditakwil, ditetapkan safar itu harus akhir Ramadan bahkan bepergian pulang kampung bagian daripada ibadah Ramadan ini yang jadi masalah. Jadi harus melakukan safar di akhir Ramadan. Ini yang jadi masalah mentakyinkan sesuatu yang mutlak itu tidak boleh. Apa yang dimaksud dengan safar? Asyik Muhammad Ibn Salih al uqtaymin rahimahullah dalam syarah Riyadus Salihin karena Imam An-Nawawi menurunkan menurunkan satu bab dalam kitab Riyadus Salihin itu bab ada busakar tata cara safar itu disebut oleh Imam Nawawi dan saya kok yakin banyak di antara kita yang mau safar itu nggak memperhatikan kaidah-kaidah ini padahal kalau kita mau safar mengikuti kaidah ini ada kebaikan karena mengikuti sunnah di antaranya kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yakhruja fi safar al khamis." Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau senang kalau safar itu hari Kamis. Maka besok Kamis, hamil satu antum boleh safar. Insya Allah banyak teman di jalan. <laughs> karena macet gitu kan amin satu itu sunnah walaupun Rasulullah juga pernah safar ketika hari Sabtu contohnya misalnya Rasulullah ketika haji wada itu hari Sabtu tapi sedikit dan jarang Rasulullah bepergian hari selain hari Kamis ini ada kemudian di antara yang lain itu Rasulullah saw Alaihi kalau safar berangkat itu pagi-pagi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mendoakan untuk umat ini mendapatkan keberkahan Allah di waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku fi bukuriha. Jadi di waktu pagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Alaikum jati Hendaklah kamu bepergian itu di akhir malam. Karena bumi kata Rasulullah dilipat oleh Allah di waktu malam. Dilipat di sini bukan berarti jalan yang dipendekin tidak, artinya safar di waktu malam, akhir malam itu enak sekali, tepat sekali waktunya. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam safar, Rasulullah ketika sudah naik di atas onta, Rasulullah baca doa. Di antara doa Nabi adalah Subhanalladzi sahharana hadza. Kemudian Rasulullah juga mengatakan Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa. Wa inna nas'aluka fi safarina hadza al-amala mimma tarda. Itu doa Nabi. Ini safar. Jadi safar disebut safar karena safar itu sepadan maknanya dengan isfar. Isfar itu artinya al-khuruju wa zuhur. Yaitu keluar dan tampak. Seperti misalnya kalau kita mengatakan asfaratis syamsu. Matahari telah terbit, telah muncul dan kelihatan sinarnya. Itu namanya asfar. Sebagian ulama lain menyatakan Summiya safaru safaran Safar itu disebut safar kenapa? Li'annahu yusfiru halatar rijali. Karena safar itu mempertegas, memperjelas sifat seseorang. Safar itu bisa menjelaskan siapa orang itu. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu an kalau mendengar ada orang gitu ya memuji-muji orang lain, misalnya dia mengatakan Fulan orangnya baik, Fulan orangnya ramah, Fulan orangnya sabar, Fulan orangnya dermawan. Ketika Umar mendengar orang memuji-muji seseorang, Umar bertanya kepadanya, Hal safarta ma'ahu? Apakah kamu pernah bepergian dengan dia? Orang kau puji-puji itu? Hal amal tahu? Apakah kamu pernah amal dengan dia? Kalau orang itu mengatakan la, Aku tidak pernah bepergian dengan dia, aku tidak pernah bergaul dengan dia. Apa Umar mengatakan? La ilma laka bihi. Sungguh kamu tidak mengenal siapa laki-laki itu. Siapa orang itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita bepergian tampak jelas siapa kita, apakah penyabar gitu. Berapa banyak suami istri awalnya di rumah tidak ada masalah itu. Gara-gara mau berangkat pulang kampung, tahu kertas sekian banyak, koper sekian banyak, belum macam-macam. Sopo sing Ya bapak lah. Ya masa saya yang bawa? Nggak bisa, mana mungkin begitu pak? Ribut itu baru mau berangkat. Itu. Belum nanti lagi di terminal, di stasiun nggak dapat tempat duduk. Belum lagi nanti kalau kecelakaan, belum lagi kalau begini dan begitu, belum lagi kalau kecopetan, belum lagi kalau dihipnotis, sempurna itu penderitaan itu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis sahih mengatakan, riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Siapa yang berbicara ini? Rasulullah. Yang mengatakan ini siapa? Rasulullah. As-sadiqul masbuk. orang yang benar dan diakui kebenarannya. Orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Orang yang tidak berbicara kecuali dengan wahyu. Apa Rasulullah mengatakan? Kita yang mau pulang kampung, antum hafal hadis ini lagi? guys. As-safaru kit'atun minal azabi. Bepergian itu merupakan sepenggal penderitaan. Antum jangan merasakan bahagia, menderita. Siapa yang mengatakan bukan saya? Mendang-mendang Pak Khalid tidak pernah pulang kampung, ya. nakut-nakutin kita. Saya menyampaikan hadis. Aku suka nggak suka terserah. Rasulullah mengatakan, "As-safaru qit'atun minal azab." Bepergian itu merupakan sepenggal kesengsaraan. Jangankan yang nggak dapat tiket, Pak. Yang dapat tiket aja susah, Pak. Jangankan yang nggak dapat tempat duduk, yang dapat duduk itu aja sedih susah. Jangankan yang naik umum, yang naik mobil pribadi saja menderita ini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan bepergian itu dengan penderitaan, dengan kesengsaraan? Antum pasti bertanya, kenapa? Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Beliau menjelaskan taklilnya alasannya. Rasulullah mengatakan, "Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu." Ini alasannya. Karena bepergian itu kata Rasulullah menghalangi kalian dari kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan tidur. Walaupun mungkin antum ketika bepergian enak makan, bisa makan, bisa minum, punya duit, berhenti di restoran bisa, tapi tidak senikmat di rumah. Makan, minum, enak di rumah. Itu tadi dipungkiri. Oleh karena itu Rasulullah kemudian mengatakan, "Faida qada ahadukum nahmatahu min safarihi." Maka apabila salah seorang di antara kalian telah mendapatkan apa yang diinginkan dari safarnya itu, apa yang diinginkan dari pepergiannya itu, apa yang dimaksud, maksud yang dia dapatkan dengan pepergiannya itu sudah didapatkan, fal ila ahlihi maka hendaklah orang itu segera pulang ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Berarti apa? Mana ungkapan Nabi ini? Bahwa siapa yang menetapkan akan safar harus ada tujuan, ada maksud yang didapatkan. Jangan pernah pergi tanpa tujuan. Hanya mengikuti keinginan kaki untuk melangkah. jalan. Oleh karena itu, ada seorang sahabat bernama Malik ibnul Khuwairid radhiyallahu an. Dia jauh dari kampungnya datang ke Madinah bersama 20 orang. Bersama dengan 20 orang. Bertemu Rasulullah, tinggal di Madinah kurang lebih 25 hari. Rasulullah melihat ini orang pada lesu semua, <laughs> pada kangen sama kampung halamannya. Apa Rasulullah mengatakan? Irji'u ila ahlikum. Pulang, pulang kalian ke kampung halaman kalian. Pulang ke tempat tinggal kalian pulang kampung kan sehari dua hari enak ketemu teman, ketemu kerabat. Bisa bagi-bagi duit ya? Bisa habis duitnya, <laughs> pusing baliknya kan gitu. Ya? Maka jangan lama-lama, segera balik. Value ajib ila alis segera balik. Ewan azakumullah. Ini safar bepergian ke kampung kelahiran kita. Dan beberapa malamnya kita lihat di jalan itu Masya Allah konvoy begitu padat orang-orang di jalanan yang kendaraan roda dua, roda empat penuhnya masya Allah. Perbekalannya sempurna, kardus ada, koper ada, di bagasi ada, di atas taknya ada, masya Allah sempurna. Yang kedua, yang ini saya sampaikan, kita ini sadar atau tidak sadar pun telah melakukan perjalanan safar ke kampung di mana kita berada, kita berada. Antum perhatikan Allah mengatakan apa? Fabashir Wabashir sabirin Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar Siapa mereka itu? Alladzina idza asabatu musibah yaitu orang-orang apabila terkena musibah Kalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami lillah milik Allah wa inna ilaihi rajiun apa artinya rajiun Hah? Kembali kepada Allah kita kembali tidak disebut kembali kecuali ke tempat asal tempat semula. Maka dahulu ketika bapak kita disuruh turun dari surga, nanti ada mengatakan, Ya Rob, kalau aku perbaiki diriku, perbaiki kesalahanku, aku bertobat, apakah aku bisa kembali ke sini lagi? Allah menjanjikan itu. Tidak salah tidak di sana. Dunia ini bukan kampung kita. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Rasulullah tidur di anyaman uh, eh, pelepah korma gitu ya. Ketika Rasulullah terbangun tampak bercak bekas-bekas anyaman itu di pinggang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat itu Abdullah mengatakan, Lawit tafatna laka wita'an ya Rasulullah tidak sebaiknya kami buatkan untukmu ya Rasulullah witok. Witok itu artinya al-firash al-lin. Itu kasur yang empuk, macam kasur di rumah antum. Siapa yang kita yang punya kasur? Punya. Rasulullah tidak punya. Hah? Rasulullah tidak punya. Dan di antara ciri orang yang baik apa? Allah mengatakan. Apa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan? tatajafa junubuhum anil madaji. Mana madaji? Tempat tidur. Orang yang baik itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Kita menempel terus lambung kita di tempat tidur. Sampai subuh pun masih nempel gitu. Lambung kita bangun-bangun. Rasulullah punya kasur. Itu membuat Abdullah mengatakan, Ya Rasulullah, biarlah kami buat untukmu al-witaq, ay al-firash al Katur yang ku. Perhatikan apa jawaban Rasulullah. Kalau itu ditawarkan ke kita, yang benar, yang benar. Syukurlah kalau gitu. <laughs> Rasulullah mengatakan, antum catat baik-baik, antum ingat baik-baik. Mali walid dunia. Rasulullah mengatakan, mali walid dunia. Apa sih kepentinganku dengan dunia ini? Sampai aku harus mengenyangkan keinginanku dengan dunia ini. Apa urusanku dengan dunia ini? Inna masali wa masalud dunia. Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan dunia kata Rasulullah karohilin. Apa itu Orang yang sedang melakukan rikhlah. Apa itu rikhlah? Pepergian, safar. Karohilin seperti orang yang telah melakukan safar rikhlah. Rikhlah itu tur. Perjalanan istadalla tahta syajaratin Sang musafir itu karena melakukan perjalanan tentulah letih, tentulah dia payah dalam perjalanannya, capek. Istadalla maka dia berteduh tahta syajaratin di bawah rindangnya sebatang pohon, berteduh dia ngasuh. Menghilangkan rasa letih, lelah, capek di situ, penat di situ dihilangkan. Pertanyaannya adalah, lamakah sang musafir itu berteduh di situ? Tentu jawabannya kita sama. Ya enggak lah. Enggak lama musafir itu berteduh di tempat itu walaupun adem ya di bawah pohon. Enggak lama. Summa roha wa tarakaha. Sang musafir itu pun segera melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan tempat di mana dia berteduh sejenak tadi. Ini penggambaran yang begitu indah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hakikat kehidupan. Walaupun malam ini kita ada di masjid kita ini jam sekian, percayalah malam ini bukan malam yang kemarin. Setiap helaan nafas kita mengantarkan kita ke akhir nafas nanti. Salah betul kalau kita mengatakan, oh kita masih di sini. Enggak, kita hari ini bukan yang kemarin. Entah berapa banyak nafas kita hembuskan. Setiap helaan nafas ini akan mengantarkan kita pada akhir nafas kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Kun fit dunya ka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti gharib, orang asing. Gharib itu perantau. Orang yang melancong ke tempat lain, bukan tempat tinggalnya. Jadi jangan merasa dunia itu tempat kita, di sini kita berharap banyak tidak. Au abiri sabirin atau jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang tengah menyeberang jalan, motong jalan. Anda berarti kan bagaimana orang itu kalau di pinggir jalan sini ingin ke sana. Dia tentu nggak lama-lama di sini, ingin segera nyampe di sana. Itulah dunia mendengar ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Ida am ida asbahta falatan tadiril masa." Oleh karena itu saking pendeknya waktumu di dunia ini, kalau engkau ada waktu di waktu pagi, jangan kau tunggu untuk datang waktu sore, sebab belum tentu nafasmu itu nyampe ke waktu sore. Jangan sia-siakan amal perbuatan di waktu pagi sebelum datang waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau engkau ada di dalam di waktu soremu, jangan kau sia-siakan beramal. Karena nafasmu belum tentu sampai waktu pagi. Inilah kenyataan. Nah, kalau sudah demikian, persoalannya kemudian, wah kalau begitu saya harus berbekal diri dong. Iyalah. Nah pulang kampung aja begitu sempurna gitu. Persiapan kita, Sampai odol sikat aja tidak ketinggalan. Sandal jepit pun ke bawah. Saking lengkapnya persiapan. Persoalannya kalau kita mau pulang ke kampung akhirat, apa yang sudah kita persiapkan? Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya menyebutkan satu hadis dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Abdullah bin Umar duduk-duduk bersama Rasulullah, ada seorang laki-laki Ansor datang kepada Nabi. Laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul muminin atyasu?" Ya Rasulullah, orang beriman seperti apakah yang paling cerdas akalnya? Yang paling pintar orang beriman itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah nggak jawab yang paling banyak duitnya, ha? yang paling megah rumahnya. Rasulullah nggak katakan itu. Yang paling mewah kendaraannya tidak. Apa jawab Rasulullah? Ada di antara ternyata? Coba sebutkan. Hah? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah mengatakan, "Aksaruhum lil mauti zikra yaitu orang yang banyak-banyak ingat kematiannya orang yang banyak ingat hari di mana dia dipisahkan oleh Allah dari apa dan siapa yang dicintainya hari di mana ia dipisahkan oleh Allah dari apa yang bertahun-tahun diusahakannya Oleh karena itu Rasulullah mengatakan aksiru min hadhi min ladzat wa qati'i syahwat. Perbanyak oleh mengingat saat dimana akan diputuskan semua angan-angan dan keinginan, dihilangkan semua syahwat dan kelezatan, itu mati. Orang kalau kita ingat mati nggak belum tentu mati sekarang kok. dicuri ingat saja. Untuk apa? Untuk mengeren nafsu kita terhadap dunia ini. Tanpa kesadaran itu, Orang akan digerak dengan ambisi. Masya Allah. Yang kedua kata Nabi apa? Wa aksanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang paling yang paling baik mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya. Perlu aku ingat, kita ingat bersama. Kalau kita pulang kampung, ke Jawa, ke Sumatera, kemanapun kita pulang, Waduh, ini oleh-olehnya kurang. Jangan takut, di jalan banyak toko, antum bisa beli. Hah? Ada yang ketinggalan? Gak usah khawatir, ada kita beli di mana-mana. Tapi kalau kita pulang yang satu ini, kita merasa kurang, tidak ada lagi untuk yang bisa menambahnya. Nah dengan demikian kita butuh bekal. Apa bekal yang kita butuhkan? Uang, Uang nanti nggak laku pak di sana pak. Uang itu nggak laku. Kalau antum pulang kampung ke kampung halaman laku duit itu. Sekarang ini peredaran uang di kampung-kampung itu masya Allah miliaran itu. Karena uang berlaku. Tapi nanti kalau kita pulang ke kampung akhirat uang nggak laku. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wa la banun. Hari itu hari kematianmu tidak ada gunanya itu namanya uang. Maka caranya antum tuker mata uang antum rupiah antum tuker ke tempat penukaran uang yaitu money exchangernya ada antum tahu nggak di mana nukernya ya di kota-kota anak ini lah antum kalau mau bawa duit rupiah nggak laku di akhir percuma antum tuker lihat ya Allah aku tuker sebagaimana Abu Talha ketika menginfakkan kebunnya, masya Allah. Ayo kita bandingkan sebagai apa namanya pembanding sejauh mana sih kita dan mereka itu. Maka kadang-kadang kita itu malu loh ikhwan. Doa kita kan begitu bagus ya. Kita minta dikumpulkan oleh Allah nanti di surga. Sama siapa kamu mau di surga? Ma'alladina an'amta Ya tentunya Allah dengan orang-orang kau berikan nikmat lah. Ini siapa mereka itu? Minan nabiin. Ya dari kalangan nabi. Wasidikin orang-orang yang jujur. Wasyuat orang yang syahid. Wasolin dan orang-orang soleh. Udah gitu kita ngomong lagi. Wahas sunnahulai kau rafiqa. Karena mereka itu teman saya yang baik-baik ya, ya Allah. Nah, <laughs> aku temannya orang-orang itu. Ya? Sedangkan kelakuan kita jauh. Perhatikan Abu Talha ketika turun firman Allah lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun kalian kata Allah tidak akan mencapai tingkatan al albir yaitu kebajikan yang sempurna hatta tunfiku sampai kalian betul-betul mau menginfakkan mimma tuhibbu dari apa yang kamu cintai bukan sesuatu yang kita nggak cinta Hatta memberi makan pun Allah mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, makanan disukainya. Jadi bukan makanan kita sendiri nggak suka. Bahkan Allah mengatakan wala tayammamul khabitha min tunfiqun. Jangan kamu pilih yang buruk-buruk untuk kamu beri ke orang. Walastum bi akhidihi illa an tughmidu fihi. Padahal kamu pun tidak mau memakannya, tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan sebelah mata atau menutup hidung kalian. Hah? Ngasih orang? Hah? Eh pak, tolong pak diambil pak. Ya bucu itu juga daging atau pak. Gitu. Masya Allah. Mendengar ayat ini, lantana tanalul birra hatta tunfiqu Abu Talha datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah telah turun kepadamu ayat yang menerangkan bahwa kita ini nggak akan sampai kepada manzilatul bir, kedudukan bir, kebajikan. Sampai kita menginfakkan apa yang paling kita cintai ya Rasulullah wa ahabbul mali ilayya bayruha sedangkan hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah bayruha apa itu bayruha kebun korma kebun ang, kebun korma yang ada bersanding berdampingan dengan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luas subur di situ ada air mengalir sungai bahkan Rasulullah pernah masuk minum air itu masya Allah bayruha namanya ini yang paling dicintai oleh Abu Talha. Turun ayat ini, maka Abu Talha mengatakan, Ya Rasulullah, mulai saat ini, ini kebunku aku sedekahkan di jalan Allah. Aku serahkan kepada terserah kepadamu ya Rasulullah. Aku pakai di jalan Allah. Arju birroha wa dukhraha. Aku mengharapkan kebaikan dari infak sedekahku ini. Dan aku mengharapkan ini sebagai simpananku di akhirat nanti dituker kebun nggak bisa kita bawa ke akhirat ladangnya beda lagi jangankan kebun kita bumi ini pun diganti oleh bumi yang lain yaumatubat tubadalul ardu ghairal ard kebun kita sudah lenyap semua maka tuker kebun itu uang kita juga harus kita tuker gitu loh eh? jangan antum ngotot ngeyel bawa duit enggak enggak laku duit ini andai mati kita di samping kita ada satu peti duit enggak laku Percuma kita nyimpen duit gak laku di akhirat. Caranya ditukar tadi. Di mana exchangernya itu. Di kota-kota amal itu. Niatkan. Ya Allah aku titipin. Karena begini ikhwan Allah. Harta yang hakikatnya milik kita itu cuma tiga loh ya. Antum ingat baik-baik Rasulullah mengatakan hakikat harta yang kita miliki cuma tiga, bukan empat, bukan sepuluh, hanya tiga. Yang kita makan habis menjadi kotoran, yang kita kenakan, kemudian usang, lusuh, sobek koya pakaian kita, dan yang ketiga yang kita sedekahkan. Dua yang pertama urusan dunia, satu yang terakhir urusan akhirat. Jujur, dari pendapatan kita, antum kerja di suatu institusi perusahaan dapat gaji sekian sekian sekian. Yang antum porsikan lebih banyak yang mana? Untuk dua yang pertama dunia atau satu yang terakhir untuk akhirat? Yang mana dia? Jujur saja. Lah bagaimana kita harus berangkat sekarang? Orang bekalnya begini kurang. Kalau nggak makan, pakaian makan, pakaian pakaian makan. Sedekah kita, masya Allah, malu rasanya kita menyebutkan kepada diri kita sendiri mungkin malu. Hah? <laughs> Minimalis. Malu kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis mengatakan, pertanyaan ini tolong ayo kita renungkan ya supaya nanti enggak jangan sampai keburu kita berangkat dulu gitu. Eh kita siap-siap dulu gitu. Persoalannya kalau pulang kampung bisa malam ini, bisa besok pagi atau terserah antum mau habis sholat itu boleh. Tapi kampung yang satu ini nggak pakai begituan. Sekarang berangkat berangkat, mau siap siap berangkat. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastadimun. Ini harus kita persiapkan betul-betul. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat. Apa Rasulullah bertanya? Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ini pertanyaan-pertanyaan Rasulullah sangat-sangat sederhana, tapi betul-betul sangat menentukan. Agar Rasulullah mengatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi siapa di antara kalian harta yang akan ia wariskan ditinggalkan untuk anak, cucu, istrinya lebih dia sukai daripada harta yang akan dimilikinya. Nah, berarti di sini harta itu dibagi menjadi dua, harta milik anak-anak istri kita atau harta untuk kita. Mana di antara kalian kata Nabi yang menyukai harta untuk anak cucunya ketimbang harta yang akan dimilikinya? Rupanya sahabat sependapat. Ya Rasulullah, ma minna illa wa maluhu ahabbu ilaihi min mali warisi. Ya Rasulullah, sudah barang tentu tidak ada seorang pun di antara kami ini melainkan harta yang bakal dimilikinya lebih dia sukai daripada harta yang akan diwariskannya. Apakah itu begitu sependapat dengan sahabat ini enggak? Sependapat atau tidak? Mikir-mikir ya, aku pikirin deh terserah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak seorang pun diantara kami melainkan harta yang akan dimiliki di akhirat nanti lebih dia sukai ketimbang sekedar harta yang diwariskan untuk anak-anaknya. Rasulullah menjelaskan, kalau itu pilihan kalian, perhatikan. Inna malahu ma Sesungguhnya harta yang akan dimilikinya adalah apa yang sudah diinfak sedekahkan. Wa malu warithi ma'akhara. Adapun harta yang bakal diwaris, apa yang ditinggalkannya. Jadi hari kematian kita nanti, ikhwan, rumah megah yang kita miliki, kendaraan mewah yang kita miliki, aset yang begitu banyak, saat itu juga sudah berpindah hak, bukan lagi milik kita. Artinya apa? Semasa hidup kita mungkin kita bahagia, bangga, prestasi kita berhasil, harta kita banyak. Hari kematian kita kita akan menjadi orang yang paling miskin, paling menderita. Dan antum nggak bisa menuntut. Antum bayangkan mati kita dimandikan anak kita, walaupun mereka sambil netesin air mata sambil nangis. Sebetulnya nggak sedih-sedih amat gitu kan. Karena habis itu kan bagi bagi duit, bagi-bagi warisan. Nah, iya, apalagi istri kita gitu. Habis dimandikan, dikafani, disolatkan, Dimasukkan kita ke dalam mobil mewah yang pernah kita miliki. Masuk jasad kita masuk ke mobil. Diantar ke kuburan. Di depan kuburan kita diangkat, dikeluarkan dari mobil kita. Padahal mobil itu oh, kita cintai dulu. Dikeluarkan dari mobil kita, kita dengan udah diurut sama kita. Habis itu pulang mereka membawa mobil kita. Kita nggak bisa bangun lagi. apa tuh pikir enak aja kita bertahun-tahun apa cita-cita punya mobil dan sebagainya baru saja kita nikmati. Enggak, antum tenang aja di situ. Tenang. Masya Allah. Apa antum nggak khawatir? Kita nggak khawatir kalau demikian kenyataannya. Kaya semasa hidup kita, paling miskin sepeninggal kita. Naudzubillah min dzalik. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan di samping infak, sedekah dan sebagainya, termasuk amal-amal soleh yang lain. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lewat di kuburan, artinya melintasi kuburan dalam perjalanan itu melewati kuburan Rasulullah dengan beberapa orang sahabat. Rasulullah berhenti di situ. Ada Rasulullah mengatakan man sahibu hadzal qabri? Siapa pemilik kuburan? Artinya itu siapa yang dikuburkan di sini? Sahabat mengatakan fulan, fulan, fulan. Ini kuburan fulan ya, ini kuburan fulan, ini kuburan fulan. Ada Rasulullah mengatakan? Raf'atani khafifatani mimma tahtakirunahuma ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Ketahuilah, sholat dua rakaat yang ringan-ringan saja, yang sering kalian tinggalkan, yang sering kalian abaikan, yang sering tidak kalian lakukan, padahal kalian mampu melakukannya, itu lebih dicintai, diinginkan oleh orang yang sudah mati ini ketimbang dunia dan isinya. Siapa mengatakan? Rasulullah. Yang kita tidak ragu sedikit pun kebenaran ungkapan Nabi itu. Salat dua rakaat yang ringan-ringan saja. Yang sering kita tinggalkan, kita tidak pedulikan. Itu lebih dicintai oleh orang yang sudah mati itu ketimbang dunia dan isinya. Apa yang Rasulullah katakan seperti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Seperti di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, 100. Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala ji'un sampai kemudian ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka ia mengatakan ji'un ya Allah kembalikan aku ya orang mati tentu tidak bisa berbicara dengan lisannya lidahnya tidak Allah tabaraka wa ta'ala yang ilmunya meliputi sesuatu Allah menangkap apa yang diinginkan yang diangankan oleh orang yang mati itu dia ingin kembali ke dunia untuk apa orang itu mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu agar kiranya aku beramal soleh ya Allah yang dulu aku tinggalkan begitu pula di ujung surat Al-Munafikun Allah berfirman وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت dan infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Saya Fayaqulu orang itu akan mengatakan Orang itu bisa jadi kita nanti mengatakan seperti itu. Apa yang kita katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kau tunda, sekiranya ya Allah kau tunda kematianku baru sesaat saja. Apa yang kita inginkan dari penundaan waktu mati itu? Fa'asaddaqu, fa'asaddaqu, aku akan bersedekah wa aku minas salihin dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ada dua orang ulama salafus soleh, mereka berjalan-jalan di kuburan. Satu mengatakan kepadanya, Ya akhi, kau lihat itu orang di kuburan. Bagaimana perasaanmu jika kau adalah mereka? Jika kau adalah orang yang terbujur di kuburan itu, di pusara itu. Orang yang mengatakan, aku ingin balik ke dunia. Aku ingin membebani amal soleh. Aku ingin sholat, aku ingin ibadah, aku ingin sedekah dan sebagainya. Disebutkan. Maka orang satu mengatakan, itulah hari ini Allah berikan kepadamu apa yang kau inginkan. Jangan kau sia-siakan waktu Sebelum itu menjadi penyesalan sebagaimana menyesal orang di kuburan itu. Subhanallah. Maka detik-detik yang kita lewati dalam hidup kita hari ini, ikhwan. Jangankan tahunan, jangankan bulanan, jangankan seminggu, dua minggu, sehari, dua hari. Satu detik saja yang hari ini menjadi milik kita ini merupakan sesuatu yang diinginkan dan diangankan oleh jutaan manusia sudah mati hari ini. Persoalannya kemudian, lantas kemudian apakah harus kita sia-siakan umur ini? Nah, oleh sebab itu, maka bicara soal pulang kampung ini memang penting karena eh, pemikiran orang ya pulang kampung seperti ini, oh senang senang Padahal tadi saya bilang di awal, bisa jadi kampung yang kedua lebih cepat nyampainya ketimbang kampung yang pertama bekal yang kita bawa taruh di mobil belum tentu nggak belum ya bisa jadi nggak bermanfaat eh, kita pulang ke sana kok Hah? sedangkan be bekal belum ada naudzubillah summa naudzubillah oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fatazawwadu hendaklah kalian bertazawwud At-tazawwud artinya akhduz zad, mengambil bekal. Fatazawwadu, berbekalah kalian. Fa'inna khairaz zadi taqwa dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka siapa yang mau berpergian, ya, niatkan perjalanan itu untuk takwa. Maka Rasulullah mengatakan dalam doanya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah kami meminta kepadamu dalam perjalanan kami adalah albirra wat taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Nah, kalau niatan kita berpergian untuk takwa dan kebaikan, ya jangan lupa sholatlah. lah atau yakin gak teman-teman kita yang mudik itu sholat? Nggak kepikiran kadang-kadang. Oh gimana mau sholat pak susah. Allah kan naung kalau kita sedang susah. <laughs> Memaksa Allah untuk nauin katanya. Boleh kita mengambil ruso dengan cara dijama, dikosor, nggak bisa sambil berdiri sambil duduk. Oleh sebab itu perhatikan pakaian selama safar kita jangan terkena najis supaya bisa dipakai sholat kapanpun. Nah, kalau kita naik kereta tidur semua, ya? suruh-suruh ngobrol di situ sampai tidur semua, kapan sholatnya? Bagaimana perjalanan itu akan menjadi perjalanan diberkahi oleh Allah? Bagaimana itu menjadi perjalanan yang dalam konteks al-bir wa kalau begitu adanya? Nah, ya. Dewan Azakumullah, inilah budaya dan tradisi kita. Maka di awal tadi saya katakan, ini kebiasaan. Walaupun bukan sesuatu yang terlarang, karena Rasulullah pun pernah safar ini merupakan tradisi walaupun nggak syaki karena ada sebagian kita apa menjazmkan pokoknya akhir Ramadan harus pulang, harus pulang. Enggak, kapan saja. Rasulullah nggak pernah menentukan bepergian pada hari-hari tertentu bulan enggak, pun jika Rasulullah membutuhkan pergi. Walaupun hari Kamis merupakan hari yang sangat disukai oleh Rasul untuk safar. Syaikhul Utsaimin taala menjelaskan, kenapa Rasulullah memilih hari, hari Kamis? nah <laughs> bertanya-tanya? Kenapa Rasulullah melihat kemis? Syekh Utsaimin mengatakan wal hikmatu fi dzalika. Adapun hikmah daripada memilih hari Kamis Rasulullah safar itu wallahu a'lam. Beliau mengatakan wallahu a'lam. Li'annahu yaumun tu'radu fihi al-a'mal. Karena hari Kamis itu merupakan hari di mana amal-amal itu ditampakkan di bawah malaikat menghadap Allah. Jadi Rasulullah ingin hari itu juga amalnya diangkat dalam kebaikan. Maka niatkan safar itu adalah kebaikan dan takwa tadi. Hari Kamis. Walaupun memang bukan merupakan keharusan. Pak mana bisa saya kalau pergi hari Kamis ya susah repot. Ini tiketnya sudah beli, ya nggak apa-apa, untuk pergi saja gitu. Tapi yang perlu kita ingat itu tadi, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita gitu. Ya, dan capek itu itu, itu, sudah pasti itu yang keharusan itu. Dan Rasulullah mengatakan as-safaru qit'atun minal adab memang akan menderita. Wallah a'lam bisawab. Ikhwan azakumullah, ini mudzakarah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di ujung Ramadan ini kita akan sempurnakan ibadah kita dan tentu merupakan sesuatu yang yang kita minta kepada Allah agar kita ketemu lagi bulan Ramadan berikutnya karena kita menikmati puasa, menikmati ibadah, kesyaduan di bulan Ramadan. Ya. Maka dalam pas Ramadan memang memang sudah sunatullah Suka atau nggak suka Ramadan 29 atau 30 hari, habis itu Syawal. Tinggal nuansanya barangkali bisa kita pertahankan. Kalau sudah tidak ada sholat taraweh lagi gitu ya, tapi kiamulai lail masih ada. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kepada Abdullah ibnu eh, Abdullah ibnu Amr bin Asrabi radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan ya Abdullah la takun misla fulan. Hai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa Rasulullah melarang Abdullah mengikuti Pulan. Jadi kalau ngasih contoh buruh itu jangan disebutkan namanya, Pulan itu aja. Karena buruh. Apa keburukan sikap si Pulan itu? Rasulullah mengatakan, karena yaqumu minal lail wa taraka qiyamal lail." Dulu kemarin dia senang salat malam, sekarang enggak ada salat malam lagi. Jangan dicontoh, kata Rasulullah. Malam ini terawih kita besok atau besok terakhir atau mungkin satu hari lagi. Habis itu nggak ada lagi terawih. Yang ada mulai. Masihkah kita apa <laughs> merindukan untuk bisa bangun malam, bermunajat kepada Allah Taala? Sebagaimana Rasulullah mengatakan afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Jangan-jangan ya syukur lah <laughs> ada tarawih sudah selesai. Enggak. Mudah-mudahan nuansa Ramadan kita bawa di dua Ramadan. Waduh enaknya puasa Ramadan, enak di kita puasa, puasa sunnah, Membaca Al-Quran enak, kita biasakan, walaupun di luar Ramadan. Qanazakumullah, ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masalullah al-afiyah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.